بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين باب في التقوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والآية في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والآيات في الباب كثيرة معلومة باب التقوى باب التقوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هي hai orang بريمان beriman لك بدأ الله Bertakwalah kepada Allah. Hakka dengan sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah itu apa maksudnya? Kalau arti ittaqa itu melindungi diri ya. Menjaga diri. Bertakwalah daripada murkanya Allah. Dari marahnya Allah. Dari siksanya Allah. Allah. Dari nerakanya Allah. Tapi dinisbatkan langsung kepada Allah. Begitulah orang yang sempurna imannya. Takut kepada Allah fidati. Bukan fi khalgih. Kalau takut kepada neraka, itu termasuk takwa kepada Allah, tapi masih ada idofahnya. Tidak langsung, bukan bidati. Itu min fi'lih. Takut kepada Allah, fi fi'lih itu. Takut kepada murkanya Allah, itu fi sifatih. Tapi takut kepada Allah fi dhatih. Walaupun dia dimasukkan neraka asal ridho, eh, asal Allah ridho, dia siap. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah, bukan takut neraka Allah itu. Eh? Baik. Ittaqullah. Tiga-tiganya ini eh, itu fi fi'li fi sifati fi dhati bentuknya yaitu imtithal awamirillah wastinab nawahihi zahiran wa ba wa batina meninggalkan <laughs> melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya baik itu perintah larangan zahir maupun bah, batin tahu enggak larangan zahir zina, minum khamar, larangan batin, sombong, meremehkan yang lainnya, ujub. Perintah yang zahir, salat, zakat, perintah yang batin, ikhlas, khusyuk dan seterusnya. Tapi melaksanakan itu ta'zim lillah wal haibati wal khasyah lahu. Karena mengagungkan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya takwa. Hei orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Jangan separuh kalau takwa. Takwanya separuh. Ya Allah astagfirullahaladzim. Siapa bos? Ini takwa apa ini? Ya. Anak ini cuma hakil asyik-asyik to, hanya senang-senangan anto, Dah aku tu goten deh. Takwanya main-main itu namanya. Hakku tu kote yang sebenar-benarnya takwa. Sing temen. Kalau takwa kepada Allah itu yang serius. Ini hak atau serius. Bukan takwa itu main-main. Kedar Allah sudah ya sia ya. ya seadanya sudah. Hak atau Harus. Jangan enggak. Serius, serius. Ayat yang kedua Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Semampu kamu. Semampu kamu sebagai manusia. Tapi yang jelas mampu. Kenapa? Enggak mungkin Allah tidak membuat kamu tidak mampu. Kamu tidak berzina, mampu bisa kawin kok. Kamu tidak minum homer, mampu. Kenapa? Kamu tidak mungkin mati kalau tidak minum homer. Kamu sholat mampu loh umur tujuh tahun mampu sholat apalagi umur tujuh belas tahun. Karena itu nggak ada alasan nggak mampu, nggak ada. Ayat yang pertama dan kedua tidak bertentangan tapi menjelaskan. Kecuali kalau Allah memerintahkan kamu sholat sehari seribu rokaat. Ah, tidak mampu boleh. 17 rokaat dibagi lima waktu kok. Zakat setahun sekali kecuali setiap hari harus mengeluarkan separuh. Berat ini boleh. Ini enggak setahun dua setengah persen. Pasti mampu. La yukalifullah nafsan illa usaha. Allah tidak membuat satu peraturan takrif kecuali manusia itu mampu. Tidak mampu masih diberingan kok. Misal sakit ada udur masih diberingan. Baik. Ada lagi mengartikan bahwa ayat yang pertama ittaqullah haqqa itu fi magaminahi, larangan. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya dalam larangan. Yang haram-haram sebenar-benarnya. Cok, oh cok, cuk, sak cuil loh cok. Ittaqullah mastata'tum dalam perintah, yang sunnah-sunnah semampunya lah. Sesuai dengan hadis Nabi apa? Ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum fastanibu kullah. Yang aku larang fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan fa'tu minhu mastata'tum. Laksanakan semampu kamu. Karena yang sunnah-sunnah itu tidak harus semampu kamu lah. Wa mana haitukum yang aku larang? pasti Wastanibu lah sama sekali tinggalkan. Ini hak kote ini. Ada lagi yang ini yang hebat. Ittaqullah hakotokote an yudkar fala yunsa. Harus diingat selalu Allah, nggak boleh dilupakan. yuskar fala yukfar. Ha, terus disyukuri, nggak boleh dikufuri. Terus an an yuta'a wa la Harus ditaati, nggak boleh dimaksiati. Oh. Ini makomnya ambia ini. Makomnya aulia yang dekat kepada Allah. Karena itu ke antara mereka kalau lupa kepada Allah tidak menganggap dirinya orang beriman Kenapa? Hakul tukoti. Hakul tukoti. Sholat. Ya hakul tukoti. Nanti kalau sholat ini hakul tukoti. Gitu. Gimana sholat hakul tukoti itu? Sholat yang beneran dari itu. Mulai takbiratul haram sampai salam. Tidak nggak apa-apa ikhlas semuanya khusyuk semuanya mulai ujung rambut sampai ujung kaki saat tempat sholatnya halal semuanya hakotu kote itu Allahu Akbar ketap ketip dulu ikon dulu iki nah ini sholat hakotu kote ini jadi bagi mereka begitu ya bagi mereka begitu Wallahu alam